الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من بعد طيب kita masuk kepada nama Allah bahas nama Allah di antara nama Allah Al-Hakim wal Hakam Al-Hakim wal Hakam Subhanahu wa ta'ala sebahagian memasukkan pula nama Allah ke dalam nama Allah yang, kumpulan al asmaul husna itu al hakim tapi mereka mengatakan al hakam wal hakim bimakna al hakim al hakam wal hakim bimakna al hakim fa'il bimakna fa'il. Fa'il, wazan fa'il, bimakna fa'il. Sama seperti kemarin, ar-rahim, bimakna ar-rahim. Sam, nah, seperti Baik. Secara bahasa, al-hakam dan hakim kemudian dengan makna al-hakim di sini maknanya sama dengan al-qadhi. Maknanya sama dengan al-qadi. Baik. Au makna lain juga secara bahasa alladhi yuhkimul asya'a yuhkimu al asya'a yakni Maknanya bersama tapi disebutkan mereka juga dengan waw diatofkan yakni yuhkimul asya'a wa yutqinuha. Mutqin itna wa yutqinuha. Ini makna al-hakim wal hakam. Satu bermakna qadhi karena diambil dari pengertian makna hakim dan hakam ini makna hakim. Ini sama dengan al-qadhi. Yang kedua bermakna yuhkimul asya. Ini wayut kinuha mengokohkan. Kalau tadi kodi memutuskan perkara. Menetapkan hukum. Itu kodi Kalau bermakna yang kedua ini yuhkimul asya itu atau memungkinkannya dia menguatkan mengokohkan segala sesuatu. baik itu ciptaannya maupun aturan-aturan syariatnya. Semuanya serba mungkin. Tidak ada yang janggal. Hal laha min futur, ketika Allah menyebutkan tentang Pencipta langit dan bumi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت farji al-basra hal tara min futur menunjukkan keitqanan mutqin kokoh semua ciptaan Allah tersebut ayat-ayatnya pun juga demikian ayat-ayat Allah dalam artian ayat-ayat syar'iyyah hukum-hukumnya itu mana yang kedua dan yang ketiga, ada mengatakan hakim wal hakam di mana al hukmu. Al hakam yakni al hakam zul hikmah. Al hakam itu artinya zul hikmah yang memiliki hikmah. Wal hikmah kalau Syekh menyebutkan di sini al-hikmah itu sama makna akhirnya tidak tidak jauh beda tapi nanti mana dari ulama yang lain. Sering kita dari ulama kita yang kita kenal, mereka mengatakan al-hikmah itu wad'ul asya'i mawadhi'aha. Menempatkan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Kapan dia marah, kapan dia lembut, kapan dia tegas, kapan dia keras. Nah, ini hikmah terhadap siapa kalimat-kalimat yang mungkin lembut di kadang-kadang diperlukan pada orang-orang tertentu kata-kata yang tajam, pedas. Nah, ini hikmah Ya, kalau di sini hmm, ulama yang lain menyebutkan wal hikmatu ibaratun hikmah itu ibaratun an ma'rifati ibarah an ma'rifati afdalil asya'i afdalil asya'i biafdalil ulum biafdalil ulum ibaratun an ma'rifati afdalil asya'i biafdalil ulum <clears throat> mengenal sesuatu ya ini ungkapan tentang mengenal memahami perkara yang paling afdal dengan ilmu yang paling afdal itu hikmah Maka dikatakan orang yang bagus di dalam dia melakukan membuat sesuatu secara detail, rinci, mantap. Ya. Nah, dikatakan dia sebagai orang yang hakim. Nah, nah kata Az-Zajjaj di dalam istiqaqul asma asma eh, asmaul husna wal hakam wal hakim bimakna wahid al hakam wal hakim bimakna wahid wa sumiyal hakim hakiman dinamakan al hakim itu hakim li'annahu yamna <clears throat> karena dia menghalang mencegah al khasmain dua orang yang berseteru khasmain dua orang yang berseteru khasmain ini khasmain dua orang yang berseteru minat tadalum mencegah dua orang yang bertikai ini dari perbuatan saling mendolimi ini hakik atau al-hakam. Al-hakam di wal hakim di mana wa, wa mananya sama. Nah. Nah. Baik, sekarang nama Allah. Nah. Nama Allah Al-Hakim di dalam Al-Quran hampir kita dapatkan dalam apa lebih dari 100 ayat menyebutkan nama Allah Al-Hakim. Kadang-kadang digabung dengan nama-nama yang lain. Azizun Hakim. Alimun Hakim. Wasi'an Hakimah. Nah, nama Allah yang satu ini, nama Allah yang agung ini, nama bagaimana nama-nama yang lain juga menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan hikmah menunjukkan kesempurnaan hukum dan kesempurnaan hik hikmah. Di sini beliau menyebutkan Al-Hakim wa huwa alladhi lahul hikmatul ulya fi khalqihi wa amrih. Wa huwa alladhi lahul hikmatul ulya fi khalqihi wa amrih. Al-Hakim dalam bagian akhir tafsir Sa'di beliau menyebutkan rahimahullah menyebutkan bahwa Al-Hakim itu adalah yang miliknya lah hikmah yang tertinggi dalam urusan mencipta dan memberi perintah. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah. Itu dalam hal penciptaan. Kokoh. Sempurna. Wa man ahsanu minallahi hukman diqawmin yuqinun. Siapakah yang lebih baik? Ini pertanyaan-pertanyaan tidak butuh jawaban karena sudah je, jelas. Nah, tidak ada yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, hanya orang-orang yang yakin berarti yang memahami bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang paling baik. Dia percaya tapi kalau tidak yakin. <clears throat> Qala fala yakhluqu syai'an abatan. Sehingga Nah, sesuai dengan nama Allah Al-Hakim ini, maka Allah tidak akan mencipta sesuatu dengan sia-sia. Main-main. Ma khalaqna samawati wal arda la'ibin. Nah, bukan main, main Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan dengan perkara yang nah, Afahasibtum annama khalaqnakum abatan. Apa kamu kira kami menciptakan kamu itu semua main-main? Sia-sia fala yakhluqu syai'an abatan wala yusyarri'u syai'an sudan dan dia tidak menetapkan syariat apapun bentuknya di zaman kapanpun sudan sia-sia percuma alladzi lahul hukmu fil ula wal akhirah yang baginya lah hukum di dunia dan di akhirat walahul ahkamus tsalatsah dan miliknya lah hukum-hukum yang tiga. Hukum dalam urusan agama, dalam urusan dunia, ya, dalam urusan apalagi jaza. Nah. La yusyarikuhu fiha musyarik. Tidak ada satupun yang menyamainya, menyainginya. Fayahkumu baina ibadi, Maka dia menghutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Fi syar'ihi. Dalam terkait dalam urusan syariatnya wa fi qadarihi ini. Ini artinya Allah tadi memiliki hukum-hukum yang tiga tadi itu terkait dengan syariatnya, qadarinya, takdir dan jaza. Nah, ini hukum hukum Allah. Nah. Kata mereka yang lain ini. Amma kamalul hukmi Adapun kesempurnaan hukum Allah itu hadis ini sudah dirangkum oleh beliau Syekh Ali. Tapi ini diperluas oleh sebagian mereka yang nulis. kafi subuti annal hukma billahi wahda Kesempurnaan hukum Allah itu adalah yaitu dengan sabitnya kenyataan bahwa hukum itu hanya milik Allah satu-satunya. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Yahkumu baina ibadihi bima yasha. Dia memutuskan perkara di antara hamba-hambanya dengan apa yang dia kehendaki. Wa yaqdi fihim bima yurid dan menetapkan perkara yakni sesuai dengan apa yang dia dia kehendaki. La radda li hukmihi, tidak ada yang menolak, menentang keputusan Allah Subhanahu wa taala wala muaqqiba liqadaihi tidak ada yang mengkritik ketentuan-ketentuan Allah tidak ada yang biar biarpun mereka mencoba mengkritik menam artinya mengecam tidak akan ber, berhasil mereka tidak menipu dirinya sendiri menipu dirinya dirinya sendiri nah, tidak ada yang berusaha seperti itu melainkan orang yang sombong mukabarah qala Allah taala alaihi sallahu bi ahkamil hakimin Artinya juga dengan keterbatasannya manusia itu bagaimana dia mungkin memutuskan, menghukumi sesuatu yang mutlak. Yang tidak terbatas. Nah, sehingga langkah kerdilnya mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang harus sesuai dengan keinginan manusia. Membumikan ayat-ayat Allah. Jadikan seakan-akan ayat-ayat Allah itu harus relevan dengan keadaan manusia. Mestinya dibalik. Manusia itu yang harus tunduk dengan ayat eh? Allah. Tidak ada yang lebih tahu tentang kemaslahatan dia kecuali penciptanya sendiri. Walau itaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Seandainya al-haq itu mengikuti hawa nafsu mereka, disesuaikan dengan keinginan manusia, keadaan manusia di masanya yang tertentu ataupun di tempat yang tertentu, hancur langit dan bumi dan kita sudah merasakan kehancuran itu walaupun tanpa tidak mau yang mengakui itu adalah kehancuran di mana setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya dalam urusan agama Allah ini sebuah kehancur kehancuran atau jalan menuju kehancuran nah berawal digagas oleh orang-orang zindik dari kalangan Yahudi dan Nasrani diikuti oleh orang-orang yang terserah mau katakan apa mereka dari kalangan mereka yang mengaku dirinya abnaul muslimin kemudian firman Allah yang lainnya huwa khairul hakimin la yusyriku fi hukmihi ahada fa fahukmu fi khalqihi nafidun berarti hukum Allah itu pada makhluknya berlaku la raddalahu tidak ada yang menentang menolaknya. Sehingga subutnya al-hukmu lahu subhanah tetapnya sabitnya hukum itu milik Allah itu mengandung pula subut jami' al-asma al-husna Was-Sifatil uliyah. diakui bahwa Allah itu Al-Hakim yang berarti hukum dan keputusannya adalah mutlak dan pasti bermanfaat, adil seadil-adilnya, sesuai dengan keadaan manusia di zaman apapun di tempat manapun dia berada, itu mengandung menyiratkan nah kepada eksistensi nama-nama Allah yang husna lainnya serta sifat-sifat Allah yang maha sempurna lainnya. Kenapa? Li'annahu la yakunu hakaman illa sami'an basira. Karena tidak akan mungkin Allah itu adalah hakim yang maha adil, maha sempurna keadilan hukumnya, keputusannya. Melainkan karena dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Khabiran. Khabir, mengetahui perkara-perkara yang detail, yang batin sekalipun. Itu kan menunjukkan ya. kalau zatnya maha sempurna, berarti ilmunya maha sempu, sempurna. Kalau ilmunya maha sempurna, ya. apalagi sudah dia menetapkan perkara, memerintahkan sesuatu, melarang dari sesuatu, menetap ini memutuskan sesuatu itu dengan ilmunya yang sempurna. Nah yang seperti ini dengan keterbatasannya manusia mencoba untuk mengkritik. Hai Hayhata hai hata nah, lima tuhan. Alangkah jauh, jauhnya. Ya. Tidak pantas, ya. tidak mungkin. Ya. Wafihada. nah ketika Nah, dengan dengan nyataan ini berarti batilnya, gugurnya segala sesuatu yang menggiring kepada untuk berhukum kepada selain ketetapan Allah. Nah. Di antaranya seperti dalam tersirat dalam surat Al-Qasas ayat 70. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون نعم. وما اختلفتم فيه في من شيء فحكمه إلى الله Kemudian nama Allah yang kedua, Al-Hakam. Nama ini sebagian mengambilnya dari menempatkan nama ini dari oleh Ibn Hajar al Asqalani berdalil dengan surat Al-An'am itu. Afa ghairallahi abtagi hakaman itu. Nah ini apa? Mungkin beliau berpegang dengan hadir, eh, dalil ayat ini, karena di dalam Al-Quran nama Allah Al-Hakam tidak ada disebutkan kecuali dalam bentuk seperti itu. Yang ada Hakim. Nah, tetapi kalau di dalam Sunnah jelas ada. Kita sudah lewat. Ya dalam Qaulus Sadid dua bab atau tiga bab sebelum ini sebelum eh, tentang Asmaul Sunnah itu tentang kasus Eh, sahabat yang digeli, diberi gelar Abul Hakam yang aslinya adalah Hani bin Yazid nah, Abu Shuraih yang diganti oleh Rasulullah akhirnya menjadi nama Abu Shuraih nah. ya mereka Rasulullah mendengar dia di, dikasih dikuniahi dipanggil Abu Abul Hakam nah, Rasulullah bertanya nah Inna mengatakan innallaha ta'ala huwal hakam wa al hukmu. Sungguhnya Allah itulah Allah taala itulah al-hakam. Dan kembali kepadanya lah kembalinya keputusan itu. Keputusan mutlak itu di tangan di tangan Allah, tidak bisa diganggu gugat. Nah. Falimat tukanna abal hakam Bagaimana? Mengapa Anda bisa dinamai diberi kunia, diberi gelar Abul Hakam? Nah, dia menerangkan orang kampungnya, masyarakat dia apabila berselisih mereka datang kepada Hanif bin Yazid ini. Nah, minta diselesaikan. Lalu beliau pun memutuskan perkara di antara mereka dan semua pihak merasa puas. Tidak berat sebelah Faqala Rasulullah SAW, ma ahsana hada. Alangkah bagusnya. Memang itulah Islam. Mengajarkan keadilan. Nah, memberikan keputusan yang penyelesaian yang memuaskan semua pihak. Fama laka min walad. Nah, kamu punya anak laki-laki. Siapa yang terbesar? Nah, Terangkanlah dia. Li Shuraih wa Muslim wa Abdullah. Saya punya anak namanya Shuraih namanya Muslim, kemudian Abdullah. Faman akbarhum? Siapa yang paling besar? Qultu kata Hani bin Yazid Syurai. Kata Rasulullah, "Fa anta Abu Syurai." Yang ini artinya untuk men, men, dalam bab menjunjung, memuliakan nama nama Allah. Memuliakan nama nama Allah, ta'zim kepada nama Allah sehingga tidak layak Walaupun itu mereka maksudnya baik, tapi untuk menutup jalan agar dia tidak terjerumus. Nah, maka diganti oleh Rasulullah nama ter tersebut. Karena memang yang pandai, yang paling mutlak keputusannya, hukumnya paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian amma kamalul hikmah. Tadi nah, hukum ya. Kemudian kamalul hikmah yaitu dengan sabitnya al-hikmah lahu subhanah. Tetapnya, pastinya keberadaan hikmah Allah Subhanahu wa taala itu dalam makhluk-makhluk ciptaannya perintah-perintahnya dan ketetapan-ketetapan syariatnya di mana Allah meletakkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Tidak akan mungkin bisa ditanyakan. kenapa Allah la yus'al amma yaf'al. Tidak bisa ditanya. Tidak mungkin itu ditanyakan. Kenapa Allah berbuat begini. Wala yuqdah fi hikmatihi. Ya, tidak akan mungkin dikecam, ditujukan kritikan kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Namanya Al-Hakim wa Al-Hakam. Lahul hukmu wa ilaihi turja'ul umur. Wa ilaihi turja'un. Eh. Dia yang lebih tahu tentang keadaan makhluknya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah dia tidak tahu urusan apa yang dia ciptakan? Makhluk ini dan dia maha latif, maha halus lagi maha khabir, mengetahui perkara yang rinci. Amal hikmatu fil khalqi. Adapun hikmah dalam urusan penciptaan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan hak, bukan dengan main-main, bukan dengan untuk sesuatu yang sia-sia. mencakup pula tentang hal-hal yang benar dan pasti. Tujuannya juga merupakan tujuan yang hak. Allah menciptakan makhluk ini dengan al-haq, mencakup al-haq dan tujuannya juga al-haq. Allah mewujudkan mereka dengan aturan-aturan yang paling indah dan serasi. dan memberikan setiap makhluk individu-individu makhluknya itu sesuai dengan yang layak bagi mereka. Dalilnya tentang hal ini yang bisa dilihat dalam surat Al-Muluk itu. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan lihat dalam ciptaan Rahman itu kejanggalan Artinya ini nggak layak, nggak seperti ini mestinya, mestinya begini enggak. Ada hikmah, ya di balik yang sempurna yang diketahui oleh Allah. Ini dalam hal ciptaan. Wa amal hikmah fi amrihi wa syar'ihi. Adapun hikmah dalam perintah dan larangannya Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan berbagai syariat menurunkan kitab-kitab mengutus para rasul adalah agar mereka mengenal dan beribadah hanya kepada Allah. Falam yakhluqhum hamlan. atau seperti dalam akhir surat Al-Mu'minun itu afahasibtum annama khalaqnakum abadan wa annakum ilaina la turja'un nah falam yakhluqhum hamlan sabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma alam yakhluqhum hamlan Nah, bahkan Allah menciptakan mereka untuk tujuan yang paling mulia dan paling sempurna yaitu beribadah kepada kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. wa min hukmihi wa hikmatihi subhanah nah, di antara hukum dan hikmah Allah dia memberi balasan kepada orang yang baik sesuai dengan kebaikannya hal jazaul ihsan illa al ihsan wal musi bi isaatihi dan orang yang jelek sesuai dengan kejelekannya may ya'mal su'an yujza bihi may ya'mal su'an yujza bihi dan Allah membedakan antara dua kelompok ini antara yang baik dengan yang jelek afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa takumun am naj'alul muttaqina kal fujjar apakah akan kami samakan kami jadikan orang-orang yang fajir dan orang yang bertakwa itu sama sawaun mahyahum wa mamatuhum tidak ya Allah tidak akan samakan antara mereka seperti dalam surah al Jathiyat: am hasibal ladina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawaan mahyahum wa mamatuhum Apakah orang-orang yang berbuat jahat itu mengira, yang membuat kejelekan itu mengira bahwa kami menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Sama saja mati dan hidup mereka. Sa'amayahkumuna langkah buruknya keputusan ketetapan mereka. Ini menunjukkan kesempurnaan adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah Allah sirat, siratkan ini dalam ayat-ayatnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna kebenaran firman Rabbmu. Dalam hal apa? Sempurna kejujurannya. Sidqan. Sempurna keadilannya. Berarti berita-berita yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar. Dan mutlak kebenarannya. Kemudian Perintah-perintahnya pasti adil. Keputusan-keputusannya pasti adil. Mutlak keadilannya. La radda li hukmihi wa la mu'aqibah li hukmihi. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah. Baik. Ayuhuma ablag al-hakam wal awhal aw al-hakim. Nah, mana yang lebih ablag, lebih sempurna, artinya lebih apa ya, lebih kuat. Al-hakam atau al-hakim. Ada yang mengatakan annal hakam ablag al hakim. Nah, Al-Hakam ablagh minal hakim. Karena id la yastahiqqu tasmiyata Hakam illa man yahkumu bil haqqi. Id la yastahiq karena tidak ada yang berhak menyandang nama hakam dinamai hakam di Hakam illa kecuali man yahkumu bil haq kecuali orang yang kecuali mereka atau siapa saja yang memutuskan perkara dengan benar. Nah. ada yang mengatakan lagi wal hakam itu artinya al mutakhassis bidzalika. Ini orang yang spesial punya spesialisasi sebagai hakim mengadili, memutuskan perkara. Sehingga dikatakan al-hakam itu ablag. Asarul iman bihadzal bihadhil asma. Nah, sekarang buah keimanan dengan nama-nama ini. Buah yang pertama adalah meyakini bahwa hukum itu milik Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Bagaimana dalam ayat? Wala yushriku fi hukmihi ahada. Surah Al-Kahfi ayat 26. Juga surat Al-An'am ayat 57 dan Yusuf ayat 40 dan 67. Paling sering kita baca surat Al-Kahfi yang wala yusyriku fi hukmihi ahada. Nah. telah tadi lewat. Artinya dengan kita mengetahui nama Allah Al-Hakim dan Hakam ini semua keputusan dan ketetapan yang Allah berlakukan perintah dan larangan juga keputusan misal dalam ayat pencuri itu harus dipotong tangannya yang berzina muhsan harus dirajam walaupun ayat itu tidak tersebutkan tapi ada dalam sunnah Nabi SAW dan dilakukan oleh para khulafa rasyidin kita yakini itu adalah sebagai sebuah kebenaran yang mutlak dan keadilan yang mutlak pembagian-pembagian warisan. Kenapa anak perempuan lebih nah sedikit setengah dari anak laki-laki? Nah, ya. Itu adalah karena Allah itu Maha Hakim. Alaihissallahu yahkamil hakimin. Nah, tidak akan mungkin kita menyanggah. Nah, kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Hakim wal Hakam, tidak mungkin mengkritik. Tidak akan mungkin mengkritik nama, nafarnya keputusan-keputusan Allah di dalam Al-Quran. Sikap yang diperintahkan oleh Allah untuk kita barak, benci, memusuhi. Ya, walaupun benci musuh ini tidak harus membantai, ya. Nah, misalnya apa namanya benci orang kafir, benci orang Yahudi, benci orang Nasrani, musyrikin. Ya, bukan berarti harus di setiap saat itu, setiap tempat mereka dibantai, tidak. Bukan itu yang diperintahkan oleh Allah. Seperti itu. Nah, lihat bagaimana caranya Rasulullah menangani mereka. Nah, kemudian yang kedua dengan mengimani nama Allah adalah Al-Hakim wal Hakam, kita meyakini bahwa Allah itu yahkumu yurid. Memutuskan menetapkan perkara itu sesuai dengan apa yang dia yang dia inginkan. la syarika lahu fihi. Tidak ada sekutu bagi baginya. Nah. Ketiga dalam ayat kan disebutkan wallahu wallahu yaqdi bil haqq. Allah itu memutuskan menetapkan dengan dengan hak dengan kebenaran. Nah, dia menghalalkan apa yang diinginkannya untuk dihalalkan, dia menyatakan haram apa yang dia nyatakan haram sesuai dengan ke kehendak Allah. Nah, mewajibkan sesuatu, ya, mengharamkan sesuatu. Nah. Kemudian yang ketiga, nah, dengan mengimani nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam, kita meyakini pula bahwa Allah itu hakim wa muhkam. Allah itu hakim dan muhkam bahwa firman-firman Allah itu adalah firman-firman yang hakim, yang bijaksana, bahkan maha bijaksana. Wa muhkam, kokoh. kok, kokoh. Nah, walaupun itu misalnya dalam ayat-ayat yang kita masih samar. Nah, kan di dalam Al-Qur'an kalau misalnya dibantah, kan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tiga keadaan. Dalam satu ayat Allah menyatakan ayat-ayatnya itu semuanya mutasyabih dalam ayat yang lain Allah menyatakan semua ayatnya itu muhkam. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan sebagiannya ada yang muhkam, sebagiannya ada yang mutasyabih. Ini bagaimana? Nah, ada yang ayat-ayat itu memang semuanya mutasyabih, artinya ayat itu sama keadaannya. Kenapa sama keadaan? Karena dari zat yang satu. Dari zat yang satu. Sempurna. Nah, kalam yang sempurna. Tidak mungkin ada cacatnya. Apalah ya yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa man asdaqu Allah qila Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tidak ada. Nah, berarti kata-kata kalam-kalam Allah itu adalah kalam yang hakim, muhkam, kokoh. Maka kembalikan. Kan ada ayat-ayat yang maknanya sudah terang, sudah jelas, sudah pasti. Ayat-ayat yang masih samar bawakan kepada makna yang pasti ini. Akan menjadi sesuatu yang kokoh. Nah, tapi orang-orang yang fi qulubihim zaigh fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa at ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau mau sampai sini. Ada juga yang menyambung wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Jadi tidak ada yang tahu tentang makna takwil itu kecuali Allah dan ahli ilmu yang kokoh. Nah, di dalam pembahasan. Tapi yang sahih, nah, wakafnya sampai yang enam warid ya, Nah, Walaupun ada, tapi yang lebih banyak itu eh, wakafnya sampai wama yang alamu ta'wilahu illallah dalam masalah. Baik. Nah, nah dari sini kalau kalamullah itu hakim wa muhkam. Berarti fal oh, fal Qur'anul Karim berarti Al-Qur'anul Karim ini adalah hakim fi uslubihi. Dalam uslubnya, retorikanya itu adalah retorika yang paling hakim dalam uslub penyampaian-penyampaiannya. hakim fi hidayatihi wa rahmatihi. Maha bijak sangat bijaksana dalam apa? Dalam hidayah dan rahmat kasih sayangnya, lembutnya. Dalam hal penjelasannya, keterangannya. Dalam hal tarhid dan tarhidnya. Wa'ad dan wa'idnya. Janji dan ancaman dalam hal kisah dan perintah-perintahnya, berita-beritanya. Nah, ini hakimnya Al-Quran. Wahwa muhkam aydan. Al-Quran itu juga muhkam. Fala haswa Tidak ada sisipan di situ. Wala naqsa wala aib. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Cacat. Yang ketiga, yang keempat, faedahnya kita beriman dengan al, nama Allah Al-Hakim wal Hakam. Buahnya apa? Dengan beriman kepada nama Allah Al-Hakim itu menuntut kita untuk menjadikan kitabullah ini sebagai ha hakim. Hakim diantara kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah. seperti tadi wa makhtalaftum fi syai' fihi fi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Nah. Juga fa in tanaza'tum dalam surah An-Nisa fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Farudduhu ila Allah kembalikan kepada Al-Qur'an. Kalau untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu membuat kekacauan, berarti salah perintah Allah ini. Ya, Enggak berarti enggak benar. Karena ada orang yang menganggap bahwa kalau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah akan terjadi perpecahan. Kembalilah kepada Ahlul Bait. Syaitan banyak membisikkan yang seperti ini. Menggiring. Karena jelas. Berarti salah firman Allah untuk menyuruh orang itu kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. ya. Dari mana? Kalau misalnya dilacak lagi, di dalam kitab-kitab mereka sendiri menyebutkan dalam Nahjul Balaghah orang mereka yang di sekitar Ali bin Abi Thalib itu kadzabun dajjalun banyak. Jadi beliau nggak bisa menyampaikan ilmu yang ada pada beliau padahal kunuz Ali bin Abi Thalib itu kunuz gudang Tidak ada yang para ulama mengambil hadis dari beliau dari ilmu kecuali orang-orang terdekatnya seperti Abdullah bin Mas'ud. dari jalan-jalan yang tertentu. Imam Syafi'i pun mendapatkan ilmu dari ahli bait dari Ja'far Shadiq dan beliau juga termasuk ahli bait kalau dikatakan ahli bait dari Bani Hashim dari keluarga Bani Abdul Muthalib nah, yang dilarang haram memakan zakat. Nah, ya. <clears throat> Baik. Yang berikutnya jadi keempat menjadikan Al-Qur'an sebagai hak, hakim ya, tahkim Al-Qur'an. Kemudian Nah, seperti apa? Yang berikutnya beriman kepada Allah, nama Allah Al-Hakim wal Hakam itu kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yatadhakkaru illa ulul albab. Kemampuan untuk dia menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adalah sebuah keba kebaikan. Nah, sebuah keba kebaikan. Kapan dia misalnya hatta dalam sholat pun misalnya kapan dia memanjangkan sholatnya? Kapan dia misalnya mau menerapkan sunnah? Nah, ya. Nah, seperti kata para ulama dalam hal misalnya la laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak setiap semua yang kita tahu diceritakan, diterangkan. Semangat ingin mengamalkan sunnah, sholat dengan sandal. Lihat-lihat di mana kita berada Syekhuna Mukbil rahimahullah selalu menegur kita semua marah. Jika mungkin di sebagian tempat orang yang akhirnya enggak mau sholat di masjid, kenapa? Ini falabah muridnya mungkin murid beliau atau dari mana itu ngotorin masjid. Ya. Fitnah jadinya. Diterangkan oleh para ulama. Memang terangkan sunnah. Terangkan, terangkan kepada mereka bahwa sholat dengan sendal itu memang sunnah, sunnah. Dan sekarang sesuatu itu apa? Sesuatu yang mahjur. Nah, bukan tidak boleh yang kita sholat, tapi kita lihatlah nah, makamnya di mana, Nah, begitu juga kalau misalnya ingin apa namanya afdal sholat itu kan tulul kunut panjang berdirinya. Lihat bagaimana muat bin Jabal. Nah, inginnya menerapkan sunnah, ternyata nah, dapat teguran beliau dari Rasulullah SAW. Afatanun anta ya muat Nah, ini berlaku buat kita semua. Lihat kondisi makmum. Mereka ada yang tul haja, ada yang marib. Nah, Hmm. Dan jangan jadikan kadang-kadang seringnya jadikan eh, cuma ya apa? Jadi imam jadi mungkin jangan murojaah lah. Baca yang mutqin. Nah, ya, itu yang beberapa pagi ayat-ayat pendek itu juz amma ke bawah itu ayat-ayat yang menggugah kita untuk ingat pada akhirat. Hmm. Butuh sekali kita untuk di sering Nah. Juga para talaba, ya. Hmm. Baca yang mutkin nanti. Tapi jangan terlalu pendek juga. Mutkinnya wal asri. Kita pun sholat itu bukan sekedar menunaikan kewajiban. Ya, para aimah. Nah, para aimah, para imam. Nah, kita sholat itu bukan sekedar menunaikan kewajiban. Selesai. Ya. banyak yang kita ungkapkan di dalam sholat itu pada Allah. Ya. tanda syukur. Pengabdian. Ketundukan ada permintaan di situ, menunjukkan cinta di situ. Ya, nah, yang lain. Belajar, antum yang ditunjuk jadi imam belajar menumbuhkan ini. Makanya kalau di tempat yang lain, tidak ada yang jadi imam itu la'abun, yang masih suka pecicilan. Kalau orang awam, ini hambung kirai. Mana orang awam? Lasak. Jalan nggak bisa diam. Senggol sana, senggol sini. Toleh sana, toleh sini. Suka ngakak, teriak-teriak. Itu nggak layak jadi imam. Masih belum layak. Walaupun hafalannya banyak. Bacaannya bagus. Nah, Ini pilih yang ada. Yang tenang. Banyak sebetulnya. Kalau anda tunjuk nanti. Nanti pilih kasih. Ya, ada orang-orang yang lihat. Masya Allah. Mungkin Mungkin suaranya bisa jadi pertimbangan juga. Jadi suaranya itu sudah menunjukkan bagus ini untuk jadi imam nyentuh, orangnya tenang. Ya. ya. Kalau di tempat lain ya itu kriteria seperti itu dekat sekali. walaupun dia anak ustaz nggak anak ustaz mungkin seperti itu. Orang yang mungkin pintar tapi masih suka pecicilan. Tahu ya pecicilan ya, pokoknya nggak bisa diam, tenang nanti kawan tempeling atau tenang senggol. Nah, nggak bisa. <clears throat> Baik, nah seperti itu. Nah, baik ya, nah, dengan imam itu nanti dipelajari lagi. Ya. Nah. Karena memang yang ditunjuk dari di, apa yang menjadi imam itu dikatakan dalam apa? Pilih yang memang menjadi duta antara makmum ini dengan Allah. Dia jadi perantara imam itu. Nah ini jadi eh, para mudarisin lah yang tahu siapa murid-muridnya yang anunya, tolabahnya yang paling akhlaknya, masya Allah, bacaannya bagus. Ya adabnya juga bagus, suaranya juga masya Allah bagus, menyentuh enak. Nah, ini pilih yang seperti itu jadi imam. Putkin ya. Mungkin dia dalam nggak masalah bacaannya atau mungkin hafalannya belum banyak, nggak masalah. Tahu dia ada pada pesolat itu. Nah ini yang jadi wakil kita kepada Allah itu enak. Ada ya, beberapa orang anda lihat masya Allah, tapi mereka nggak tampil, belum pernah jadi imam. Belum pernah jadi imam, mana lihat masya Allah sebetulnya. Mudah-mudahan Allah bimbing ya, satu-satu saat nanti mungkin. Dan yang lain-lain pun yang sudah menjadi imam diper, apa namanya tambah baik, ya tambah baik, tambah mengerti bahwa dia jadi imam itu bukan sembarangan untuk jadi membaca dengarkan suara, dengan yang di belakangnya. Tapi berikutnya. Nah. Dari nama Allah Al-Hakim -Al -Al ini dan Al-Hakam Kita mengimani pula bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang muhkam, la halal fihi la kusur. Tidak ada cacat, dalam artian tidak ada ketimpangan. Seperti dalam surat Al-Muluk itu, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ada yang kamu lihat dalam ciptaan Allah itu yang aneh? Dalam artian tidak pantas. Keliru, Nah, sempurna semua ciptaan Allah itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian kita mengimani nama Allah Al-Hakim dan Hakam itu mendorong kita pula untuk mengimani bahwa Allah menciptakan makhluk ini untuk suatu hikmah yang sangat agung. dan tujuan yang paling mulia dalam ayat surat al dariyat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yang terakhir untuk memuliakan nama Allah itu dilarang kita untuk berpunyah dengan nama nama Allah ini misalnya menjadi dengan Abul Hakam. Ya, mungkin termasuk nama-nama yang mutlak bagi Allah. Ya. Abul Hakam. Tidak boleh kita apa menamakan anak, menamakan diri kita sendiri dengan Ar-Rahman, ar Rab ya. Allah lafzul jalalah, tidak boleh. Ya. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya nama Allah Al-Latif Al-Khabir. Al-Latif Al-Khabir. Tapi terkait dengan nama tadi Al-Hakim dan Al-Hakam itu sebagian ulama memasukkan pula yang nama Allah Al-Adl. Tapi itu tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Memang Allah Maha Adil. Tapi tidak ada yang disebutkan nama Allah Al-Adil dalam Al-Qur'an. Jadi eh, anak nggak memasukkan nama ini Al-Adil dalam kumpulan. Ya, nah, Artinya nama-nama yang mungkin jadi pembahasan para ulama dianggap apa namanya seperti Muhyi, Al-Mumit, ini tidak ada masukkan Kemudian nama Allah An-Nafi, Ad-Dar juga tidak ada masukkan Baik, ilahun.